unia semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang berada di majlis yang insyaallah Allah barakahi ini termasuk dari orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk bisa menjawab tiga pertanyaan kubur tatkala malaikat muka dan nakir bertanya kepada kita man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang Allah kokohkan perkataan kita dapat atau mampu menjawab tiga pertanyaan kubur yang ditanyakan oleh dua malaikat muka dan nakir pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan di antara hakikat seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia akan mampu menjawab pertanyaan man rabbuka yang pertama adalah dia mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang kedua dia mengenal nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifatnya yang mulia dan yang ketiga adalah dia mengenal akan hak Allah yang paling agung yaitu untuk diibadahi semata dan tidak dipersekutukan sedikit pun. Sebagaimana hadis yang pada pertemuan lalu kita sudah sampaikan tatkala Muad bin Jabal ditanya oleh Rasulullah ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kemudian Muad mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Kemudian Rasulullah menjelaskan haqqullahi 'alal ibad hak Allah atas hambanya adalah ayat buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Itu mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesirikan sedikit pun. Inilah adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang wajib bagi setiap hamba untuk mampu memenuhinya, menunaikannya. Dan tidaklah mungkin kita dapat menunaikan hak Allah yang paling agung ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kecuali kita memahami hakikat peribadahan ya hakikat dari kesyirikan berapa banyak orang-orang yang tidak mengerti hakikat dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan dan berapa banyak orang yang tidak mengenal mengetahui hakikat dari kesyirikan kemudian dia melakukannya tanpa dia dia sadari kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya yaitu aslu thani ya, dasar yang kedua yang wajib diketahui oleh seorang hamba adalah ma'rifatul abdi dinahu ya, wajibnya seorang hamba mengenal agamanya yakni dinal Islam itu agama Islam yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah perantara agama Islam yang kita anut dan pengenalan kita terhadap Islam biadilatihi minal kitabi was sunnah. Ini haruslah berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Pensara dari kitab ini mengatakan fala budda fi hadha min ma'rifatil adilah minal kitabi was sunnah merupakan keharusan untuk mengetahui perkara ini yaitu mengenal Islam dan juga mengenal Allah serta Rasulnya ini berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Liyakuna al-abdu ala nurin wa burhanin wa basiratin min dinihi. Yaitu agar seorang hamba dia berada di atas cahaya, di atas burhan, dalil yang terang, wa basirah, di atas ilmu tentang agamanya. Seseorang yang dia mendasari pengenalan dia terhadap agama dia, dan tentunya juga terhadap Allah dan terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang benar di atas cahaya dari Allah, di atas dalil-dalil yang terang, di atas ilmu, maka dia akan kokoh. Dia akan istiqomah berada di atas agamanya. Kemudian pensara di sini mengatakan fa innahu la ya'manu fi hayatihi minasyaiki wazzaik wankila wankilabi. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dia merasa aman fi hayatihi di dalam kehidupannya dari keraguan-keraguan, dari kegelinciran, dari berbolak-balik hatinya. Selama kita masih hidup, tidak ada yang menjamin kita kita mati dalam keadaan Islam, kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin siapapun diri kita, hatta ulama. Dikisahkan ini kisah yang sangat ma'ruf. Ini pun sering dikisahkan oleh Ustadz Abdullah Taslim yang disampaikan oleh Syekh Ali, muridnya Syalbani tentang seorang ulama ya yang dia pernah menulis sebuah kitab ya kitab yang membantah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kitab yang dia buat ini ya di dalamnya berisi bantahan-bantahan bagi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada seorang ulama yang mentaskiah kitab tersebut dengan mengatakan bahwasanya fulan ini telah membeli surga dengan kitabnya. Karena saking bagus kitab yang dia buat, tapi di akhir kehidupan dia dia membaca kitab-kitab ahlul kalam, akhirnya dia terkena fitnah, terkena subhat, ya akhirnya dia memiliki keyakinan di akhir kehidupannya dia tidak mempercayai risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan zindik ya. tidak ada di antara kita yang merasa aman dari keraguan-keraguan dari berbolak hatinya wa kadzalika ba'da mamatihi inda su'alil malaikaini munkar wa nakir ya begitu pula tatkala kematian kita tatkala dua malaikat bertanya kepada kita, Mungkar dan Nakir bertanya, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bisa menjawabnya? Ataukah kita mengatakan hahala adri samitu nasyakuna syan fakultuhu? Tidak ada yang merasa aman, tidak ada yang dapat memastikan. Ya kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dasari pengenalan kita terhadap Allah terhadap agama Islam dan terhadap Nabi kita berdasarkan ilmu. Ya sebagaimana dalil yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Tatkala orang yang beriman bisa menjawab tiga pertanyaan kubur ini maka malaikat mengatakan wa ma yudrika maka dia pun mengatakan qara'tu kitaballah Allah amantu bi wa berarti memang dia adalah orang-orang yang beriman berilmu dia membaca kitab Allah dia mengimuni, mengil, mengimaninya yaitu mengilmui dan mengamalkannya dan dia membenarkannya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Senu'man di dalam kitab Taisurul Usul ila Nailil Ma'mul bisarhi thalathatil usul tentang tatkala beliau membahas uh, ma'rifatu dinil Islam uh, ma'rifatul abdi dinahu yaitu uh, wajibnya seorang hamba mengenal agama Islam beliau mengatakan di dalam kitab beliau Taisirul Taisirul usul ila Nailil Ma'mul di Syarh Thalathatil Wusul. Syekh Nu'man ini adalah syekh yang berasal dari dari Yaman. Beliau berkata, "Takunu ma'rifatud din bil kitabi was sunnah." Ya. Mengenal agama Islam ini haruslah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Karena memang agama kita ini didasarkan ya berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentunya ala fahmi sahabah. Ya, tentunya tatkala kita memahami Alkitab dan As-Sunnah harus dengan pemahaman para sahabat. Kenapa kita di dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah harus dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka lah manusia yang paling paham terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka adalah manusia yang belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka adalah manusia yang paling paham tentang Alkitab dan As-Sunnah. Banyak dari jamaah kaum muslimin, dari kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, mereka mengakui bahwasanya kitab mereka, dasar mereka Alkitab dan As-Sunnah. Akan tapi kenapa kau banyak di antara mereka kaum muslimin berselisih? Banyak perselisihan di antara mereka. Padahal kitabnya sama, nabinya sama, apa sebabnya terjadi perselisihan di antara mereka? Sebabnya karena di dalam eh, di dalam pemahamannya tidak satu pemahaman. Kalau kita umat Islam ingin bersatu, ya, maka mereka harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan satu pemahaman. Lalu kalau ditanya pemahaman siapa? Maka tentunya adalah pemahaman orang atau manusia yang paling paham terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Siapakah mereka? Yaitu para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah manusia yang paling paham terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Oleh karena itulah Imam Malik bin Anas tatkala beliau menjelaskan tentang definisi dari ilmu, beliau mengatakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulullah dan perkataan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan wa ma'rifatu din umuran. Dan mengenal agama Islam ini mengandung beberapa perkara. Seseorang itu dikatakan dia telah mengenal agama Islam yang dengannya dia mampu menjawab pertanyaan kubur madinuka maka beliau di sini mengatakan mengenal agama Islam ini mengandung beberapa perkara. Yang pertama ya, perkara yang pertama yang harus dia yakini tatkala dia mengenal agama Islam yang pertama adalah annahu dinu alladhi la yuqbilullahu ba'da bisati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahadin siwahu. Dia harus meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima agama yang lainnya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidaklah diterima. Keyakinan ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kita yakin dalam hati kita. Kita tanamkan pula kepada keluarga kita, tetangga kita dan masyarakat secara umum ya bahwasanya Islam ini adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Karena kita dapatkan sekarang banyak dari orang-orang yang mereka menyandarkan diri mereka kepada Islam. Seperti orang-orang orientalis, jaringan Islam liberal ataupun yang semisalnya, mereka memiliki keyakinan bahwasanya seluruh agama itu sama, sama-sama benarnya, tidak boleh saling menyalahkan. Ya, maka kita katakan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya Islam itu adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, selainnya tidak diterima bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala, rob kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya yang mulia surah Al-Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa يَبْتَغِي yabtaghi الْإِسْلَامِ Islam wa غَيْرَ yabtaghi دِينَ فَلَا dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya kata Allah, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang yang merugi. Jadi Allah sendiri yang mengabarkan bahwasanya Islamlah satu-satunya agama yang diterima di sisinya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda walladzi nafsu Muhammadin biyadihi dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya la yasma'u bi ahadun min ummah tidaklah seseorang dari umat ini yang mendengar tentang diriku Yahudiun wala Nasraniyun, baik dia orang Yahudi atau Nasara, thumma yamutu kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya yaitu membawa agama Islam, dia tidak mau beriman sementara dia telah mendengar tentangku illa kana min ashabin nar kecuali dia pasti termasuk dari penghuni neraka. Ya. Ini keyakinan yang pertama yang harus kita yakini di antara kandungan di dalam kita mengenal Islam ya kita kita harus meyakini bahwasanya Islam ini adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati-hati kita, pada keluarga kita dan tetangga kita dan kaum muslimin secara secara umum karena banyak dari kaum muslimin yang mereka mendasari keislaman mereka dengan kebodohan ya banyak di antara mereka yang pindah agama disebabkan karena tidak memahami hal yang demikian ini ya ana pernah punya seorang teman uh, Ustadz Gunarto beliau mudirnya uh, Al Itisong pernah bercerita ada sebuah keluarga yang rela pindah agama di daerah Gunung Kidul ya dengan sebab hanya sekardus mie ya, sekardus mie ya dia rela untuk menukar agama Islam yang ada pada diri diri mereka. Ini menunjukkan akan kejahilan kebodohan yang ada pada dirinya ya karena mungkin dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya satu-satu agama, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama agama Islam. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua yang harus kita yakini annahu dinun kamilun. Bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna akidatan baik akidahnya wa ibadatan baik ibadah kalau kita lihat di dalam ajaran-ajaran yang agama-agama yang lainnya ya tidak menjelaskan akidah begitu lengkapnya seperti yang dijelaskan di dalam Islam begitu juga dengan ibadah wa muamalatan begitu juga dengan uma, muamalah hubungan antara sesama manusia wasiasatan begitu pula di dalam siasah, siasah syar'iyyah, di dalam politik pun diajarkan di dalam Islam bagaimana berpolitik dengan politik yang benar. Ya, ini semuanya diajarkan dalam Islam. Ya, hatta dalam perkara yang mungkin kita anggap sepele seperti ada eh, buang hajat ataupun yang semisalnya, ini diajarkan di dalam Islam dari perkara yang sangat sepele di dalam Islam ini diajarkan. Yang ini tentunya tidak diajarkan di dalam agama-agama yang lainnya. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Kemudian beliau mengatakan wa anna man ibtada'a fi dinillahi syai'an dan barang siapa yang dia mengada-ngadakan sesuatu yang baru fi dinillah. Beliau menegaskan di sini di dalam agama Allah, syai'an sesuatu pun nakira, apa saja. Dia mengadakan sesuatu yang baru fi dinillah di dalam agama Allah. Kalau di dalam masalah dunia tidak masalah. Kita berkreasi, berinovasi dalam masalah dunia silakan. Ya, tidak masalah. Kita menciptakan mungkin ingin menciptakan motor yang bisa terbang, monggo silakan. Tidak dilarang di dalam Islam. Ya, membuat sesuatu yang baru terkait dengan dengan uh, dunia, maka itu hal tersebut adalah tidak bermasalah. Yang jadi masalah jika seseorang mereka berkreasi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah paten, yang sudah tidak bisa dirubah. Ya, Sebagian mereka salah paham dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i tatkala membagi bid'ah menjadi menjadi lima bahkan yaitu bid'ah has, hasanah ada bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah bid'ah bid'ah hasanah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di sini adalah bid'ah yang terkait dengan dunia. Karena tatkala beliau mencontohkan bid'ah hasanah di sini adalah seperti seseorang yang dia membangun jembatan ataupun yang semisalnya yang terkait dengan dunia. Maka yang seperti ini tidak masalah. Ya. Yang dilarang adalah seseorang melakukan sesuatu yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sesuatu yang baru tersebut ya yang mereka sandarkan ke dalam Islam, ajaran Islam mardudatun alaihi, amalan tersebut, sesuatu yang baru tersebut adalah ter, tertolak. Adapun dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan Islam itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina pada hari ini akmaltu lakum dinakum aku sempurnakan untuk kalian agama kalian aku sempurnakan untuk kalian agama kalian kata Allah wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku cukupkan aku sempurnakan atas kalian nikmatku waraditu waraditu lakumul islam madinah dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama kalian orang Yahudi pernah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya dia mengatakan ya Umar ada di dalam kitabmu Al-Qur'an suatu ayat yang sangat istimewa ini orang Yahudi pengakuan orang Yahudi seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. Pengakuan orang Yahudi. Ya maka Umar mengatakan, ayat apa yang kamu maksud? Kemudian orang ini mengatakan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Madina Ya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Orang Yahudi sendiri mengakui keindahan keagungan ayat yang mulia ini yang menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Adapun dalil yang lainnya dari hadis An Abi Dzarin qala dari Abi Dzar beliau berkata tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa dan tidaklah seekor burung yang dia membolak-balikan kedua sayapnya di udara illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman kecuali beliau yaitu Rasulullah telah menjelaskan kepada kami tentang ilmunya qala kemudian Abu Dar berkata faqala sallallahu alaihi wasallam nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ma baqiya syai'un ya yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad bayyantu lakum atau oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah sesuatu pun yang tertinggal yang sesuatu tersebut mendekatkan diri ke surga atau menjauhkan diri dari neraka kecuali sudah aku jelaskan kepada kalian. Dan di dalam kitab Sahihain di dalam kitab yang uh, dalam hadis yang lainnya orang-orang musyrikin mereka berkata kepada seorang sahabat yang mulia Salman yang maksud mereka adalah untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengatakan kepada Salman qad allamuk qad allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah apakah sungguh nabi kalian itu benar-benar mengajarkan segala sesuatu hatta al sampai mau masuk ke dalam WC ya ini diucapkan oleh orang-orang musyrikin yang mereka tujuannya adalah untuk melecehkan Rasulullah SAW tapi padahal ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam Ya, orang ini mengatakan kepada Salman, "Qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Apakah sungguh nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu sampai masuk ke dalam WC? Maka dengan bangganya Salman Al mengatakan, "Bala." Iya. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melarang kami ini dan itu, melarang kami ini dan dan itu. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Kalau Islam sudah sempurna sesuatu yang sempurna yang namanya sesuatu yang sempurna maka tidak butuh suatu penambahan dan juga tidak butuh suatu pengurangan. Oleh karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah Al-Maidah ayat 3 al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Madinah. beliau mengatakan Ibnu Abbas mengatakan di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini qad akmala al-imana fala yahtajuna ila ziyadati abadan qad akmala al imana sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kalian keimanan sudah sempurna fala yahtajuna ila ziyadati abadan maka mereka ini tidak butuh ya tidak butuh uh, untuk penambahan ila ziyadah tidak butuh ditambahkan tidak butuh kita menambahkan sesuatu yang sudah sempurna. Allah sudah menyempurnakan keimanan untuk mereka. Maka mereka tidak butuh untuk menambah selama-lamanya. Waqad at Allahu atammallahu dzikrahu fala yanqusu abadan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dzikrahu, penyebutannya akan agama Islam yang telah sempurna, maka jangan dikurangi sedikit pun selama-lamanya. Karena Islam ini sudah sempurna, yang namanya sempurna tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau seseorang dia menambah menambah sesuatu di dalam agama Islam, apapun itu bentuknya, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah atau siasa, ya dia dia anggap ini adalah ajaran Islam padahal tidak diajarkan dalam Islam, maka kata Imam Malik bin Anas, hakikatnya dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Imam Malik bin Anas ya, telah mengucapkan suatu perkataan yang sangat indah. Yang kata seorang seorang ustadz kibar, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya, yang selayaknya perkataan Imam ah, Imam Malik ini ditulis dengan tinta emas, kata beliau. Ya. Beliau mengatakan Imam Malik mengatakan perkataan yang sangat indah yang selayaknya ditulis dengan tinta emas Kata Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan." Barang siapa yang dia membuat sesuatu yang baru di dalam Islam. Ya. Yaraha hasana dan dia menganggap bid'ah atau sesuatu yang baru tersebut adalah hasana baik. Jadi barang siapa yang seseorang dia membuat sesuatu yang baru dalam Islam, membuat perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ya roha hasana dan dia menyangka sesuatu yang baru itu adalah baik bid'ah yang hasana faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah Masa, maka sungguh berarti dia telah menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Rasulullah telah sempurna dalam menyampaikan risalah ini. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan nabi kita Muhammad Sallallahu SAW untuk menyampaikan Islam dan beliau telah menyampaikan Islam. Tatkala haji wada yang terakhir, ya, beliau mengatakan bukankah aku telah mengatakannya? Dengan menunjuk kemudian menunjuk kepada siapa? Kepada para jamaah haji. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam Islam dan dia menyangka itu adalah bagus, maka hakikatnya dia telah berkhian menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkhianat menyampaikan risalah. Seakan-akan dia mengatakan, ini loh, ini kelihatannya belum disampaikan oleh Rasulullah. Ini harus kita sampaikan. Saya berbuat seperti ini karena memang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, seakan-akan dia menuduh Rasulullah menyembunyikan risalah. Li'anna Allah Hayakul. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa hakikatnya dia telah menuduh Muhammad SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah? Karena Allah telah berfirman, al akmatu lakum dinakum. Allah sendiri yang mentasya Rasulullah. Bahwasanya telah aku, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Menunjukkan Rasulullah sudah sempurna di dalam menyampaikan agama Islam. Kalau ada yang membuat sesuatu yang baru berarti dia telah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah dan hakikatnya pula dia telah mendustakan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3 ini. Ya Allah mengatakan sempurna kok dia tambah. Berarti kan hakikatnya dia menyangka agama ini belum belum sempurna. Kemudian beliau mengatakan Imam Malik mengatakan fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun liyauma dinan. Ini suatu kaidah yang sangat bagus yang dibuat oleh Imam Malik ya untuk kita mengukur suatu amalan ini termasuk amalan amalan yang ada dalam Islam atau tidak. Maka beliau mengatakan, "Famalam yakun yauma idzin dinan." Apa-apa atau segala sesuatu baik amalan ataupun keyakinan yang dia bukan bagian agama pada hari itu, pada hari diutusnya Rasulullah SAW, hal tersebut tidak menjadikan bagian agama. Mereka tidak meyakininya, mereka tidak mengamalkannya, ya tidak mereka jadikan sebagai agama. Fala yakunul yawma dinan. Maka pada hari ini pun tidak menjadi agama Islam. Segala sesuatu, baik masalah akidah, masalah amalan, masalah apapun, yang pada zaman Rasulullah tidak dijadikan sebagai agama. Mereka tidak meyakininya, mereka tidak mengamalkannya, karena memang itu bukan bagian dari agama, maka pada hari ini pun tidak akan menjadi agama. Tidak termasuk bagian dari agama. Segala sesuatu apa saja. Seorang yang melakukan perayaan ini dan itu, lihat ini diamalkan nggak? Ada nggak pada zaman Rasul dan para sahabat? Kalau itu tidak berarti bukan bagian dari agama. Pada mereka memungkinkan untuk melakukannya. Kok tidak dilakukan? Kenapa mereka tidak melakukannya? Padahal memungkinkan. Karena mereka tahu ini adalah bukan bagian dari agama. Kalau bukan bagian dari agama pada zaman tersebut, maka pada zaman ini pun bukan bagian dari agama Islam. Ya, makanya suatu kajian yang yang sangat bagus yang selayaknya kita dengarkan kajian Ustaz Hakim bin Amir Abdad ya. Dan insyaallah besok di Bantul ya beliau membuat sebuah buku yang beliau berikan judul Laukana Khairan Lasabakuna Ilaihi. Ya seandainya itu baik, niscaya mereka itu para sahabat telah mendahulu kita untuk mengamalkannya. Ya, segala sesuatu seandainya itu baik, kita menganggap misalnya ini kan baik. Seandainya itu baik, niscaya mereka itu para sahabat telah mendahulu mendahului diri kita untuk mengamalkannya para karena para sahabat adalah manusia yang paling semangat melakukan kebaikan ya manusia yang paling semangat melakukan kebaikan dan mereka adalah manusia yang paling semangat menjauhi keburukan apabila ada sesuatu yang baik niscaya para sahabat sudah melakukannya tatkala para tatkala sesuatu itu Eh, amalan yang dianggap baik oleh kita kok para sahabat tidak melakukannya menunjukkan itu adalah tidak baik karena kalau seandainya baik sabakuna ilaihi niscaya mereka sudah mendahului kita untuk melakukannya ini uh, kandungan yang kedua yang harus kita yakini kalau kita mengenal Islam bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna baik akidah, ibadah, muamalah maupun siasah. Kemudian yang ketiga annahu dinun yusrun ma ja'alallahu alaina fihi min haraj. Ya bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ya tidaklah Allah menjadikan bagi kita di dalam agama Islam ini dari dari kesulitan. Kalau kita bandingkan antara syariat Islam dengan syariat-syariat agama terdahulu, maka kita akan dapatkan di dalam ajaran Islam ini ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang sangat mudah bagi diri kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Ustadz Abdullah Zain ya tatkala beliau membahas tentang keindahan Islam di antaranya adalah Islam ini adalah agama yang sangat indah. Kalau orang-orang Yahudi terkait masalah eh, najis, orang-orang Yahudi kalau baju mereka terkena najis, maka di antara syariat mereka tidak boleh dicuci. Bagian baju yang terkena najis harus di, digunting. Sulit Ya, adapun di dalam Islam kalau terkena najis kita cukup bersihkan najisnya hilang selesai. Tapi kalau dalam dalam ajarannya orang-orang Yahudi kalau mereka terkena najis bajunya ataupun yang semisalnya ya bajunya dia maka atau kainnya maka ini harus di, digunting. Ya sangat sulit. Adapun Islam adalah ajaran agama yang Allah jadikan kemudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 78 wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj dan tidaklah dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kalian di dalam agama ini dari dari kesulitan. Kemudian juga dalam hadis sahih Bukhari dari hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah pernah bersabda inna dina yusrun sesungguhnya agama ini adalah mudah wala yushada hadha dina ahadun dan tidaklah seseorang yang dia menyulit-nyulitkan memberat-beratkan di dalam agama ini kecuali dia akan binasa Seseorang yang dia membuat sesuatu yang baru, yang dia menyulit-nyulitkan, padahal tidak diajarkan dalam Islam, itu illa golaba, kecuali dia akan binasa. Seperti seorang yang membuat eh, selawat salawat uh, tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dengan jumlah tertentu, membaca 4444 salawat nariyah. Ya, dulu sebelum anak kenal Manhas Salaf pernah mengamalkannya membaca salawat nariah 4444 bawa batu ya bawa batu masing-masing misalnya ada 10 nanti 40.444 dibagi 10 itu batunya jumlahnya sekian yang baca 10 nanti dibagi nanti kalau kita ragu-ragu eh, tadi udah baca belum ya aduh keretanya belum deh diambil lagi batunya biar yakin menyulitkan ya seseorang yang dia wala inna dina yusrun wala yusada hadha din ahadun illa ghalab. Tidaklah seseorang yang dia memberat-beratkan di dalam agama ini. Ya, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah illa ghalabah, kecuali dia akan dia akan binasa. Ya. Dan mudah di sini maksudnya bukan dimudah-mudahkan. Eh, mudah di sini bukan dimudah-mudahkan karena kalau kita lihat tatkala Allah Subhanahu wa taala eh, membebankan kita sebuah syariat, ya kita mampu melakukannya apapun bentuk syariat tersebut menunaikan sholat secara berjamaah di masjid sholat subuh sampai sholat isya mampu ya tatkala seorang anak muda misalkan agama Islam kan muda nggak sholat juga nggak apa-apa lah di rumah bukan itu maksud itu berarti dia memudah-mudahkan ya tatkala seorang dia merasa berat untuk sholat berjamaah contohnya adalah sholat subuh berjamaah misalnya dia merasa berkatanya agama Islam mudah kok ini kok berat banget bagi saya itu karena dirimu sendiri Sebenarnya mudah. Banyak orang yang sudah sepuh, yang kekuatannya jauh dibandingkan sampeyan, dia aja bisa. Yang membuat sulit adalah hati-hati sampeyan tersebut. Ya, padahal ya banyak sekali dari eh, orang-orang uh, yang sudah tua dia mampu untuk melakukan ibadah ter tersebut. Intinya bahwasanya agama Islam ini adalah agama muda yang muda yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberatan di dalam agama Islam. Tatkala seseorang dia tidak mampu untuk sholat berdiri, dibolehkan baginya duduk dan seterusnya. Tatkala seseorang yang dia tidak mampu untuk puasa, maka dibolehkan bagi dia untuk tidak ber, berpuasa. Kalau memungkinkan dia untuk mem, mengkodonya maka dia mengkodok kalau tidak maka baginya dibolehkan untuk membayar fidyah dan seterusnya ini menunjukkan bahwasanya agama itu adalah mudah kemudian terkait masalah ibadah haji tidak diwajibkan bagi orang yang dia tidak mampu ya diwajibkan bagi orang yang memang dia memiliki kemampuan ini menunjukkan pun agama Islam adalah agama yang yang mudah kemudian yang keempat ya annallaha qad takaffala bihifdhihi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini akan menjaga agama Islam ini diantara keistimewaan yang ada di dalam Islam ya Islam adalah satu-satunya agama yang terjaga. Beda dengan agama-agama selain Islam yang mereka, agama mereka sudah dirubah-rubah. Di antara keistimewaan ajaran Islam adalah satu-satunya ajaran yang dari dahulu sampai sekarang sama. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan agama Islam ini akan terjaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra. Ada yang menafsirkan adzikra di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ada yang menafsirkan adzikra di sini adalah Al-Islam. Dan dua penafsiran ini tidaklah bertentangan. Tatkala adzikra di sini diartikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara dasar dari Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tatkala Al-Qur'an dan As-Sunnah terjaga yang merupakan dasar dari agama Islam, maka otomatis agama Islam pun akan ter terjaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra yaitu Al-Qur'an dan termasuk di dalamnya As-Sunnah dan kamilah yang akan menjaganya Al-Qur'an sampai sekarang ya tidak ada seorang pun yang mampu merubah-rubah ya baik lafadznya maupun harokatnya beda dengan kitab-kitab yang lainnya dari kitab Taurat, kitab Injil ini sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia Beda dengan Al-Quran, Allah janjikan Al-Quran itu terjaga. Ya. Kenapa? Di antara uh, hikmah, kenapa Al-Quran itu Allah pilih dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lainnya. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, bukan dengan bahasa Arab. Ya, karena memang di dalam bahasa Arab itu memiliki suatu kaidah, memiliki rumus yang gak bisa diganggu gugat, rumus paten, yaitu ilmu nahu dan sorof. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa dibaca alhamdu? Kenapa nggak nggak dibaca alhamda? Kenapa nggak dibaca alhamdi? Bagi orang yang mempelajari ilmu nahu ngerti dia harus dibaca alhamdu nggak bisa dibaca alhamda nggak bisa harus dibaca alhamdu kenapa karena dia sebagai mubtada ana ada kenangan tersendiri tentang ayat yang mulia ini dulu pada awal-awal uh, ikut pengajian sunnah terlalu semangat biasa ya tahu baru tahu kebenaran ya dakwah sana dakwah sini padahal nggak punya ilmu kemudian dibantah oleh seorang ustadz ya lulusan pondok tertentu kemudian kami ditanya alhamdulillah alhamdulillah dah kalian jangan banyak ngomong alhamdulillah kenapa dibaca alhamdulillah kenapa nggak dibaca alhamda kenapa nggak dibaca alhamdi pada saat itu anak nggak tahu jawabannya karena belum pernah makan baku pondok. Nggak ngerti. Kemudian setelah itu disepelekan. Ah bocah baru kemarin sore saya sudah belaga. Oh dari situ ya teman-teman itu semangat ya kalau begitu kita harus belajar bahasa Arab nih. Ya kalau sekarang kita ditanya mudah saja kenapa alhamdulillah maka kita katakan karena dia mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Setiap isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah maka dia sebagai mubtada dan mubtada itu wajib dibaca marfu. Dia alamat dengan doma karena dia isim mufrad maka dibaca alhamdu. Ah kalau sekarang enak kita bisa menjawabnya dulu tanpa ilmu karena menang semangat saja kalau ditanya yang seperti itu kita nggak bisa menjawab akhirnya kita disepelekan. Ini salah satu pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab ya. Nggak harus mahir, yang penting bisa baca kitab sedikit-sedikit lah. Ya, adapun nanti mufradatnya nggak ada ada yang nggak tahu, kita bisa lihat kamus Munawir. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas matan uh, mu'alib yang, uh, eh, yang di sini belum mengatakan wa idaki lalaka laka madinuka jika kamu dikatakan jika ada yang bertanya kepada kamu madinuka apa agamamu maka katakanlah agamaku adalah Islam yaitu al-istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Insyaallah ini kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.